Baik. Nah, sekarang kita masuk ya al asmaul mabniyat isim-isim yang mabni sekarang kita pelajari isim-isim yang mabni jadi kalau kemarin yang kita pelajari apa isim mu'rab Sebagaimana yang telah dijelaskan dulu bahwa isim terbagi menjadi dua. Ada isim yang mu'rab dan itu terbagi menjadi tiga ya kan isim marfu lagi kawan? mansub dan majrur. Nah, adapun jenis yang kedua ada isim yang mabni. Apa itu mabni? Lawan dari mu'rab dia tidak pernah berubah. Ya. Jadi kalau antum ingat mabni, ingatlah ahlu sunnah yang istiqamah di atas sunnah. Yani tidak akan berubah. Ya. Nah, isim-isim yang mabni itu ada beberapa. Yang pertama, isim ismud domir. Domir semuanya mabni. Apa itu ah? Ah? Kok kayak ada yang ngomong? Siapa yang ngomong? Oh. Ismud domir. Yang dimaksud dengan domir adalah kata ganti. Ya. Yang dimaksud dengan domir adalah kata ganti. Misalnya, anak Nama anak askari. Kata gantinya apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Orang pertama. Saya. Kalau banyak, kami. Katong. Iya. Hah? Kalau orang kedua, orang kedua ya, ki Di depan kita. Satu orang, kamu. Kalau banyak, hah? Kalian atau hah? Kamong, ya, kamong, ha Nah, kalau orang ketiga apa? Hah? Dia, antua. Nah, sahe Nah, kalau banyak mereka, nah, itu namanya apa? kata ganti. Di dalam bahasa Arab juga ada kata ganti. Jadi tidak perlu sebut nama, tapi sebut kata gantinya misalnya. Kalau orang pertama, apa dalam bahasa Arab? Ana. Kalau banyak, <coughs> nahnu. Ya kan? Ini antum harus hafal ini. Yang masih lambat ini, tolong di hafal dengan baik. Kalau orang kedua anta. Orang kedua apa ya Mujahid? Anta. Kalau jamak orang kedua itu satu orang kalau jamak banyak. Hei, eh, ya mujahid, senang sebut hiya. Bahaya ini mujahid. Nah, orang kedua. Kalau dua orang antuma, kalau banyak antum. Nah, kalau orang ketiga, ayahi. Orang ketiga syahr huwa. Kalau dua orang huma, kalau banyak hum. Ya. Siapa yang masih belum lancar ini? Angkat tangan. Ah, Naam, diperlancar ya, Ki. Catat itu. Mana mana sepedal. Orang pertama gua ini untuk mudah, jamaah Nah, itu antum harus hafal ya. Ana nahnu anta antum antum anti antum antunna huwa huma hum hiya huma hunna. Itu semua ha, adalah mabni. Jadi semua kata ganti pasti mabni. Domir semua mabni. Naam. Yang kedua, ismul isyarah. Isim isyarah, menunjukkan isyarat. Nah, misalnya haza haza Mana haza ikhwan? Ini, ya. Nah, Tayyip. Kita sebutkan dulu di atas kelupaan tadi. hua Kita sudah menyebutkan bahwa uh, mabni itu punya berapa tanda? Ah? Mabni punya berapa tanda ya kawan? Kalau mu'rab kemarin kita sudah jelaskan tandanya ada berapa? Empat. Rafa. Apalagi? Nasab. lagi? Hah? Khafat. Jazm. Kalau mabni ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada empat juga. Ada mabni ala sukun. Ya. Mabni yang diakhiri dengan sukun. Namanya apa? Mabni ala sukun. Ya. Jadi tanda-tanda mabni ada empat. Satu apa? Hah? Bomma dulu. Empat. Sukun. Ya. Dikatakan mabdi ala dhamma, mabdi ala fathah, mabdi alat kasrah, mabdi alat sukun. Dari mana dilihat? Dilihat dari akhirnya. Mabdi alat dhamma misalnya apa ya, kawan? Hah? Anta. Mabdi alat kasrah? Anti. Mabdi alat sukun? Antum. Apa lagi? Dhamma, tambah dhamma. Eh, fathah, fathah. Ah? Iya. Dua Lagi. Kalau antuma apa? Sukun. Ya. Diakhiri ya, dengan alif. Kalau kasrah? ah, hadhi, Apa lagi? Ya. Nah, coba yang pertama itu. Huwa mabni ala Ah? Ah, mabni al fathi. Coba digilir. Ah, anta mabni mabni al fathah. Ana ba baca mabni. Nahnu antum anti hiya Hiya. Alal fathah. San. Nah, sekarang ismul isyarah. Isim isyarah. Ya, menunjukkan isyarat. Ini, itu, sama. Itu kan isim isyarah. Seperti hada. Apa makna hada, ikhwan? Ini untuk muzakkar yang dekat dan satu mufrad. Hadani untuk yang dekat mudakar atau muannas? Mudakar. Ya. Haulai untuk yang jamak mereka ini. Hadihi. untuk yang muannas yang dekat ini. Hatani untuk yang muannas. Tapi menunjukkan berapa? Dua. Haulai sama. Jadi haulai itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Nah, sekarang isyarat yang jauh. Zalika. Ya kan? Zalika. Faham? Zalika. Zanika. Untuk berapa itu, ya, Dua. Ya. Ulaika isyarat yang jauh untuk yang banyak. Tilka isyarat yang jauh tapi untuk muannas. Untuk muannas. Tanika apa? Muannas berapa? Dua. Ulaika. Muannas. Ya, jadi ulaika bisa digunakan untuk mudakar dan muannas. Naam, fahimtum ikhwan? Baik. Nah, sekarang hadza. Ah, giliran siapa ini? Mabni mabni ala sukun. Hadzani. Ah. Ah. Mabni alal kasra. San. Haulai Mabni al-kasrah hadhihi hatani Mabni al-kasrah haulai Salman Zalika hmm. Zanika Ulaika <coughs> Tilka Ahmad Tanika. Apa fathah? Ulaika. Naam. Fahimtum ya kawan. Taib ini antum perlancar dulu isim isyarah dan domir. Kemudian isim mausul yang ketiga. Isim mausul yang biasa kalau diartikan yang ya, penyambung ya kan misalnya alladhi alladhi untuk yang mudakar satu alladzani untuk yang mudakar berapa dua alladzina berapa jamak untuk yang al allati untuk yang muannas satu allatani Wanas dua. alati Untuk yang jamak muannas. alati atau alai dua. Boleh mengatakan alati, boleh juga mengatakan alai. Jadi isi mausul semuanya mabni. Naam. Alladhi mabni ala ha syahr Ala sukun. Alladhani belakang. Alal kasra. Adi alladhina. Hah? Alladzina. Mabni ala ala al-fathah. Allati, ha. Nah, jangan dikuasai semua. Alati. Ah, kena penyakitnya si Adi itu. Coba lihat alati. Masa memindah al-kasrah itu? Alas sukun, yaknya terakhir kan. Alatani, ha. Kasrah. alati. belakang-belakang siapa itu? Belakang butoni siapa itu? Ah, serami ha. Allati. ini ala sukun. Allai belakang. Bayazid. Mabni ala sukun. Yang keempat, ismul istifham. Isim yang menunjukkan pertanyaan. Misalnya mam, Mam mana mana ya kawan? Siapa? Mabni ala mada? Ala sukun. Kaifa ma mana kaifa? Hah? Bagaimana? Kam? Berapa? Mata? Kapan? Aina? Nam ya Musa, kaifa? Nam ya Mujahid, kam? Mabni ala sukun, nah, Mata? mata? ala sukun aina belakang syafiq alal fathah naam yang kelima ismu syarat isim yang menunjukkan syarat ya kalau bahasa Indonesia jika sekiranya jikalau oh, gitu seandainya oh, kayak kayak begitu nah, misalnya man apa artinya man di sini Bukan siapa, kalau siapa pertanyaan. Hah? Barang siapa? Barang siapa yang menemukan ya, kitab ini, maka baginya Nah, itu kan syarat, ya kan? Baginya apa? Mendapatkan hadiah ini. Kalau tidak dia temukan ya tidak dapat. Nah, itu syarat. Man artinya apa? Barang siapa. Jangan diartikan siapa. Barang siapa. Ya, jadi beda antara man di atas dengan man di bawah. Man yang menunjukkan pertanyaan dengan man yang menunjukkan syarat. Nanti beda, amalannya juga lain. Ma, ma nama? Ya. Hah? Apa saja ya atau apapun. Naam. Mabni ala sukun mata. Mata. Apa artinya mata yang mujahid? Mata. Mata, mata. Hah? Mata. Naam. Hah? Apa artinya di sini ya Kapan saja, kapan pun, Ya. Mahma. Hmm? Bagaimanapun. Ya ya bagaimanapun <clears throat> mabni ala mahma apa ala sukun taib ini ya ikhwan antum afal ila huna subhanakallah